Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan yang berikutnya terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh al syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Pembahasan kita masih seputar Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fiikum, Al-Qur'an adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an tersebut datang. Karena ucapan Allah taala dan nanti di akhir zaman akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya sekarang adalah apa? Dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah taala benar-benar berbicara. Allah Ta'ala benar-benar berbicara. Ada suaranya, ada hurufnya, paham ya? Lahu sautun wa uruf Memiliki suara dan ada huruf-hurufnya. Dalil yang sangat kuat adalah dalil yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah di matan kemarin. Wa kalamullahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala mengajak bicara Nabi Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Di sini barakallahu fikum ucapan takliman adalah maf'ul mutlak. Di dalam ilmu nahwu, perhatikan baik-baik, di dalam ilmu nahwu maf'ul mutlak itu fungsinya ada tiga. Pertama, imma li ta'kidi amilih, untuk menguatkan amilnya, yaitu contohnya ini tadi, wa kalamullah Musa takliman. Allah taala mengajak bicara Musa dengan sebenar-benar pembicaraan, benar-benar bicara gitu loh. Darabtu Zaidan darban. Aku mukul Zaid dengan sebenar-benar pukulan, bukan pukulan palsu itu loh. Itu namanya ta'kid amini. Fungsi yang kedua apa? Fungsi yang kedua yang fungsi kedua apa? Fungsi maf'ul mutlak yang kedua li ta'kidi li bayani nau'ih apa? Yang kedua li bayani nau'ih untuk menjelaskan jenisnya. Jenis pukulannya bagaimana? Terkadang dengan sifat dijelaskan. Darabtu Zaidan darban syadidan. Aku mukul Zaid dengan pukulan yang sangat keras. Paham ya? Naam. Ayo Dorban Darban syadidan itu dijelaskan dengan apa? Nah, yang ketiga adalah libayani adadih. Fungsinya untuk menjelaskan jumlahnya berapa kali pukulan. Biasanya mengikuti timbangan fa'latan. Ha? Darabtu Zaidan Dorbatan. Aku mukul Zaid satu kali pukulan. Fa'latan. Itu sudah kita lewati semuanya. Syahidnya di sini ternyata ada fungsinya ketika membahas seperti ini. Wa kalamullah Musa takliman. Takliman ini masdar menguatkan kalama. Berarti benar-benar Allah taala berbicara kepada siapa? Musa alaihissalam, bukan eh bukan perkataan yang palsu atau bohongan bukan, tapi benar-benar berbicara. Paham ya? Nah, Kemudian yang kedua, orang-orang ahlu bid'ah wad mereka ada yang memaknakan kalama itu jarroha. Terus artinya apa berarti? Artinya Allah Ta'ala melukai Musa dan luka-luka hikmah katanya. Allah musta'an. Jadi makna kalama itu jarroha. Allah Ta'ala melukai melukai Musa dengan luka-luka hikmah kata mereka. Itu enggak benar juga. Berbicara ya berbicara selesai urusan. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Qala al-Imam Ibnu rahimahullah halaman 97 yang punya kitab disimak baik-baik biar cepat bisa barakallahu fi. Halaman 97 wa qala subhanahu qala al-Imam Ibnu Qudamah Al-Imam Ibnu Qudamah termasuk dari kalangan a'immatul sunnah. Beliau digelari dengan apa gelarnya? Antum Al-Imam Ibnu Qudamah gelarnya apa? Muwafaquddin, orang yang diberikan taufik dalam agama. Masya Allah. Imam Ibn Qudamah. Rahmatullah alaih. Wa qala subhanahu ya Musa inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu atas manusia yang lainnya dengan risalahku dan juga ucapanku. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalam digelari dengan apa? Gelarnya Nabi Musa alaihissalam Kalimur Rahman. Kalimu Ar-Rahman, orang yang diajak bicara oleh Allah taala. Muhammadun, Ibrahimu, Musa, kalimuhu. Fa Isa wa Nuhun hum ul azmi fa'lamu. Syahidnya mana? Kalimu, Gelarnya untuk Musa alaihissalam Muhammadun Ibrahimu Musa kalimuhu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Pantun lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Disebutkan di situ nama-nama ulul azmi. Ada berapa tadi? Lima. Muhammadun Ibrahimu Musa Kalimu fa Isa wa Nuhun hum ulul azmi fa'lamu. Gimana? Udah kan? Ayo, dikondisikan nanti. Nah, syahidnya Musa alaihissalam digelar dengan kalimur Rahman, orang yang diajak bicara oleh Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bawahnya itu qala Syekh Shalal Fauzan atsabahullah, hadza nida'un Allah." Ini seruan, panggilan dari Allah taala. Jalla wa ala. Yunadi Musa alaihissalam. Di situ Allah taala memanggil Musa alaihissalam, "Inni istafaituka." Sesungguhnya aku telah memilihmu Ai ikhtartuka, aku memilihmu 'alan nas atas manusia yang lainnya, bi risalati wa bi kalami, dengan risalahku dan juga ucapanku. Benar-benar Nabi Musa diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan pembicaraan yang sembarangan, bukan pembicaraan yang bohongan. Benar-benar Allah taala ngajak bicara Musa alaihissalam. Asyahid fi qauli wa bi kalami. Paham ya? Intinya di sini syahidnya adalah ucapannya. Wa bi kalami ai taklimi laka. Eh? Nah, pembicaraanku kepadamu min khairi wasitatin wa tanpa perantara dan seruanku padamu. Paham ya? Jadi Allah taala ketika mengajak bicara Nabi Musa as ada perantaranya enggak? Akhnaufal. Enggak ada perantaranya. Paham ya? Enggak ada perantaranya, langsungan. Paham ya? Nah, tanpa perantara. Tanpa perantara. Nabi Musa tadi gelarnya apa tadi? Kalimur Rahman. Ewa, ada buku? Ewa. Kalimur Rahman. Orang yang diajak bicara oleh Ar-Rahman. Nah, nah barakallahu fiik. Kalau Ibrahim alaihissalam gelarnya apa? Ibrahim alaihissalam antum Sangat mudah Ibrahim alaihissalam. Ewa. Umar Khalilur Rahman atau Khalilullah itu gelar ya. Jadi Nabi Musa digelar Kalimur Rahman. Kalau Nabi Ibrahim as, Khalilu Ar-Rahman atau Khalilullah, seperti itu. Kita lihat atas lagi. Wa qala subhanahu minhum man Allah telah menyatakan di antara mereka ada orang yang diajak bicara oleh Allah taala. Siapa? Musa alaihissalam. Diajak bicara dengan sebenar-benar pembicaraan. Paham ya? Naam. Qala Syekh Shalal Fauzan bawah itu Tilka ar-rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Yaitu para rasul yang kami telah berikan keutamaan sebagian mereka atas sebagian yang lainnya. Minhum di antara mereka man Allah ada orang yang diajak bicara oleh Allah taala. Nabi siapa tadi? Musa alaihissalam. Gelarnya apa? Kalimur Rahman. Eh, kalau Ibrahim alaihissalam gelarnya apa tadi? Khalilur Rahman kekasih Allah Ta'ala. Kalimur Rahman, orang yang diajak bicara Allah Ta'ala. Paham ya? Itu faedahnya dikondisikan. Kita lihat sini. Wahuwa Musa alaihissalam, yaitu Musa alaihissalam. Kalamahumullah mubasyaratan min ghairi wasitatin. Ini penting ini catatannya ya. Allah Ta'ala mengajak bicara langsungan tanpa perantara. Langsungan tanpa perantara mubasyaratan. Naik ke atas lagi, ke matanya lagi. Wa qala subhanahu wa ma kana li basharin an yukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab. Tidak ada seorang pun eh, yang Allah Taala mengajak bicara secara langsung. Paham ya? Na barakallahu fikum kecuali yang Allah Taala kehendaki yang sebutkan dalam syarahnya nanti. Na barakallahu fik. Naam. Maksudnya apa? Maksud secara langsung tanpa hijab. Naam di dunia ini enggak ada. Nabi Musa pun apa? Disebutkan nanti di balik hijab juga. Nah, kita lihat bawahnya itu. Qala Syekh Shalal Fauzan asbahullah wa qala subhanahu wa ma kana li basharin an yukallimuhu illa wahya ya'ni laisa ahadun yukallimuhu Allah min ghairi hijabin baina wa baina. Tidak ada seorang pun yang Allah telah mengajak bicaranya mengajak bicara orang tersebut tanpa hijab antara dia dan antara Allah Enggak ada seorang pun. Nabi Musa aja pakai nambar kalau fikum di balik hijab juga. Hadza tapi dunia ini dunia. Kenapa kok demikian? Karena enggak mampu. Di dunia itu manusia belum diberikan kemampuan untuk melihat Allah taala. Buktinya nanti kisah Nabi Musa alaihissalam ketika meminta untuk diperlihatkan, baru Allah taala nambar kalau fikum menampakkan sedikit langsung makhluk yang selain Musa aja hancur, gunung. Hancur gunungnya. Kemudian di Musa alaihissalam jatuh tersungkur. Paham ya? belum diberikan kemampuan. Adapun nanti di akhirat, na'am, fi urusatil qiyamah sama di jannah surga diberikan kemampuan. Paham ya? Diberikan kemampuan. Ikhwan fi din azza lakumullah kita lihat sini, fa inna ahadan lam Allah jalla wa ala fid dunya abada. Penting ini. Maka sesungguhnya tidak ada seorang pun yang melihat Allah taala di dunia selama-lamanya enggak ada. Di dunia tidak akan mampu karena Allah Taala belum memberikan kemampuan. Paham ya? Bukan Allah Taala nggak bisa dilihat. Paham ya? Jangan seperti siapa kemarin? Pentolan Mu'tazilah kemarin, jago nahwu, jago sorof, jago bahasa Arab, tapi dia apa? Suka mentahrif Al-Qur'an. Ayat-ayat Al-Qur'an tahrif sama dia. Wa jaa rabbuka dikatakan wa jaa amru rabbik telah datang Robmu, bukan Rob yang datang, utusannya katanya. Siapa itu kemarin? Siapa namanya? Kemarin dia punya tafsirnya Kasyaf. As-Center. Kasyaf. Al-Kasyaf, ma'ruf tafsirnya itu. Siapa kemarin? Siapa? Itu Ja'ad bin eh, pemimpin Jahmiyah Ingat enggak kemarin? Ma'ruf dia, dikenal. Nah, karena dia suka mentafsir Al-Qur'an digelari para ulama an nahwiyun Sangir, Ahli nahwi kecil dia. Padahal dia luar biasa kalau masalah balaghah nahwu sananya bahasa Arab luar biasa. Tapi karena dia suka mentahrif Al-Qur'an itu. Suka apa? Mengubah makna dari dohir lafadznya. Ingat enggak? Ingat. Labas. Antum Irsyad, ingat enggak siapa kemarin namanya? Kitab tafsirnya Al-Kasyaf yang digelarin center tersebut karena tidak ada cahaya di dalamnya justru merusak. Eh, sampai-sampai para ulama mengatakan Al-Kasyaf bila dau, center tanpa cahaya. Eh, center tanpa cahaya. Siapa kemarin? Sering ana sebutkan. Ya mungkin antum masih lagi enggak ada ya. Kalau santri udah sering dengar itu. Eh? Siapa? Eh, Umar Mahmud Az-Zamakhsyari. Eh, namanya Mahmud Az-Zamakhsyari. Itu pentolan Mu'tazilah dalam hal tafsir. Paham ya? Nah, kalau pemimpinnya langsung pusatnya Wasil bin Atha al Ghazal. Wasil bin Atha al Ghazal. Pandai bicara juga orangnya. Ya enggak Akhtafik. Wasil bin Atha al Ghazal, pemimpin Mu'tazilah yang waktu itu menyendiri dengan pemikiran di zamannya siapa? Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala Wasil bin Atha Al-Ghazali pandai bicara dia. Cuman ada satu kelemahannya. Tidak bisa mengucapkan huruf apa Akhtafi? Ra. ra. Ra enggak bisa dia. Paham ya? Naam. Apa kisahnya? Disuruh bilang burun, enggak mau dia burun karena ada roknya, takut dia lari ke komhun. Semana, burun gandum, komhon juga semana dan gandum. Kalau komhon nggak ada roknya kan? Burun, komhon namanya. <laughs> Allah musta'an. Nah, namanya apa? Namanya wasil rata al Khazal. Nah, ini kalau yang suka barakallahu fikum mengubah tafsiran ini ya. Nah, dengan penafsiran Mu'tazilah ini dikenal dengan Mahmud Az-Zamakhsyari. Mereka mengatakan apa Mahmud Az-Zamakhsyari? Kok sampai mengatakan Allah Ta'ala nggak bisa dilihat di dunia, tidak pula di akhirat. Selama-lamanya bisa dilihat Allah Ta'ala. Mereka menggunakan dalil apa? Lantaroni. Lantaroni menurut mereka lan, harfun nafnyin wa nasbin. Paham ya? Tapi kata mereka nafnyin nafnyin mu'abbad. Peniadaan yang selama-lamanya. Ya, yang diambil makna kekal di situ peniadaannya. Padahal yang sahih adalah lafzul muaqqat. Paham ya? Peniadaan yang sesaat saja. Zaidun lam yakuma, Zaid tidak berdiri selama-lamanya atau beberapa saat saja? Beberapa saat saja. Jadi lan menurut orang-orang Mu'tazilah seperti Zainal Syari memberikan faedah apa? Kekal peniadaan. Kamu tidak akan bisa melihatku selama-lamanya katanya. Ini enggak benar ya? Enggak benar. Yang sahih Lan kalau tidak ada korinah, tidak ada tanda yang menunjukkan kekal, kembali ke hukum asal nafyun muakkad, pengiadaan sesaat saja. Apa contohnya yang ada korinahnya? Walan tuflihu idan abada. Ada abadannya di situ. Barulah lan memberikan faedah kekal di situ. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Walihada lamma masalah Musa rabbah an yarah. Oleh karena ini tatkala Musa alaihissalam minta Rabbnya agar Musa bisa melihat Qala rabbi, arini anzur ilaik wa harabku. Tunjukkan kepadaku agar aku bisa melihatmu. Qala lan tarani. Allah Taala mengatakan kamu tidak akan bisa melihatku. Nah, kata Zaman Sari lan sini naf, nafyun muabbad, peniadaan yang fungsinya kekal selama-lamanya. Kamu tidak akan bisa melihatku selama-lamanya. Ini pendapat yang keliru atau benar? Keliru. Yang benar kamu tidak akan bisa melihatku di dunia. Karena di dunia bagaimana? Belum diberikan kemampuan. Ingat hadis yang sahih. Nah, barakallahu fikum datang dari berbagai macam sahabat atau datang dari berbagai nah barakallahu fikum kalangan sahabat. Paham ya? Naam di antaranya Jarir bin Abdullah Al-Bajali. Ya, naam dengan semakna disebutkan sana bahwasanya segenap para sahabat waktu itu bertanya mereka, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumil qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kita nanti akan melihat Rabb kita dari kiamat? Apa kata Rasulullah SAW? Hal tudarruna au hal tudammuna fi ru'yatis syams laysa dunaha sahab. Hal tudammuna fi ru'yatil qamar lailatul badr. Qalu la ya Rasulullah. Rasulullah jawabnya eh, dikaitkan dulu. Apakah kalian merasa terhalang-halangi ketika melihat matahari tanpa awan di bawahnya? Terang benderang itu Apakah kalian merasa terhalang-halangi berdesak saat antrian ketika melihat bulan purnama? Kata para sahabat, "La ya Rasulullah, tidak ya Rasulullah. Innakum satarawna rabbakum kadzalik." Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian seperti itu caranya, bukan zatnya. Ingat-ingat. Ar-ru'yah bir-ru'yah lal mar'u bil mar'i. Cara melihatnya seperti cara melihat bulan. Bulan purnama atau lihat. Kalau antum melihat bulan purnama, antrian enggak? Enggak antrian. Desak-desakan enggak? Enggak. Bebas gitu loh. Bukan zat Allah seperti zat bulan itu hati-hati karena orang-orang ahlu bid'ah wa dalal mereka menuduh ahlu sunnah ini ahlu sunnah juga tasbih mereka. Kok bisa? Ini buktinya kalian akan melihat Allah Taala seperti melihat bulan katanya. Enggak paham. Kita katakan apa namanya? Gagal paham. Allah mustan yang sahih. Para ulama telah menjelaskan hadis tersebut bukan apa? Allah taala seperti bulan bukan, cara melihatnya seperti cara melihat bulan purnama tadi itu. Tidak berdesak desaan, tidak antrian, tidak ribut. Dilihat dari arah mana saja, Masya Allah. Nah, bisa. Kita lihat sini. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah barakallahu fikum. Kemudian ketika Nabi Musa alaihissalam meminta agar diperlihatkan, kita lihat Walakin indur ilal jabal, tapi lihatlah kamu kepada gunung itu. Fa instakor istaqarra makanahu, kalau gunungnya tetap dalam kondisi semula, maksudnya dalam artian enggak pindah, enggak ada rusak wala syai', tetap di tempatnya, fasaufa tarani. Niscaya engkau akan melihatku. Ini Allah taala menyarankan lihat gunung itu dulu. Kalau gunungnya tetap di tempatnya, enggak ada perubahan wala syai', kamu akan bisa melihatku. Falamma tajalla rabbuhu Kemudian ketika Rabbnya menampakkan lil jabal kepada gunung, ja'alahu dakka hancur gunungnya. Paham ya? Kemudian Nabi Musa bagaimana? Wa kharra Musa sa'ita. Musa tersungkur pingsan. Berarti enggak mampu kan? Enggak mampu gitu loh. Belum dikasih kemampuan. Kita lihat. nabar kalau fikum inha inhinam. Inha nam. Inharul jabal. Hancurnya gunung tersebut wasara turaban menjadi tanah min azamatillah subhanahu wa termasuk keagungan Allah subhanahu wa taala walam yastati as-sumut wasabat gunung yang sebesar itu tidak mampu untuk kokoh dan apa dan kuat Allah taala baru menampakkan saja sudah hancur gunungnya bayangkan nah kita lihat sini fa kaifal basar al-mukawwan min lahmin wa damin bagaimana sekarang kalau manusia yang dia hanya tersusun dari apa daging dan juga apa darah yang batu yang sekuat itu aja hancur. Masya Allah. Kaifa yastati' an Allah jalla wa ala ayanan fid dunya? Bagaimana mungkin manusia bisa melihat, mampu melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya di dunia ini? Enggak bisa. Paham ya? Enggak bisa. Maksudnya bagaimana? Belum diberikan kemampuan. Belum diberikan kemampuan. Ikhwani fid din azza nasakumullah kita ambil dikit lagi. Wa kharra Musa sa'iqa. Akhirnya Nabi Musa tersungkur jatuh pingsan. Ughsya alaih min syiddatil haul. Langsung beliau pingsan disebabkan karena apa? Karena rasa takut yang sangat. Paham ya? Na barakallahu fiik. Falamma afaqa kemudian tatkala sadar yakni dhahaba anhu al-ghashi war ketika sudah hilang rasa takut dan juga hilang pingsannya tadi itu, qala subhanak tubtu ilaik wa ana awal mu'minin. Langsung tobat lagi Musa as. salam kau engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang pertama kali beriman. Paham ya? Syahidnya di sini Nabi Musa salam langsung minta apa? Ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan permintaannya tadi itu. Awal mulanya minta diperlihatkan gitu loh. Paham ya? Bukannya Nabi Musa itu ragu bukan, biar tambah yakin, tapi ternyata belum diberikan apa? kemampuan. Coba lihat sini. Fahada Musa sa'ala rabbah an yarahu fid dunya wa lam yastati'. Maka di sini Musa alaihissalam meminta Rabbnya agar apa? Musa bisa melihatnya di dunia tapi belum mampu. Paham ya? Karena belum diberikan kemampuan. Walidzalika la tajid min al bashar yukallimullah qabla al-akhirah min ghairi hijabin bihaitsu yarallahu 'azza wa jalla 'iyanan. Perhatikan ini. Oleh karena itu tidak akan kamu jumpai seorang pun dari kalangan manusia Allah taala mengajak bicara sebelum akhirat, maksudnya masih di ini maksudnya, tanpa hijab. Dalam kondisi dia melihat Allah taala dengan mata kepalanya, nggak ada. Paham ya? Nabi Musa pun diajak bicara melalui hijab. Paham ya di balik hijab. Kalau terang-terangan melihat langsung itu nggak ada dari kalangan manusia. Wa ma kana li basharin an yukalimahullah illa wahyaa tidak ada seorang pun yang Allah Ta'ala ajak bicara nah, dari kalangan manusia kecuali dengan wahyu. Maksudnya apa? Enggak ketemu langsung, lihat langsung. Faham ya? Nah, barakallahu fiik, tapi apa? Melalui wahyu tadi itu. Atau dari balik hijab. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah. Dikit lagi. Wahyan, apa wahyan ini maksudnya? Bi an yulhimahu ilhaman, yaitu dengan catatan Allah Ta'ala berikan ilham kepadanya. Karena alhamah Ummu Musa an ta'mal ma'a waladiha Sebagaimana yang Allah taala ilhamkan kepada ibunya Musa. Nah, barakallahu fikum untuk melakukan berbuat bersama anaknya apa yang beliau lakukan karena waktu itu Nabi Musa lahir di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah pemimpin yang bengis dan jahat Firaun. Saat itu rakyat sipil sangat ketakutan mereka. Karena kalau lahir anak laki-laki dibunuh. Allah taala berikan ilham kepada Ummu Musa, ibunya Musa alaihissalam agar melakukan perbuatan-perbuatan yang diilhamkan tadi itu. Ternyata yang menampung dan merawat siapa? Istrinya Firaun sendiri. Di dalam rumah kerajaan dirawat, dibesarkan. Ketika besar menjadi musuh bebuyutannya Firaun, dikejar-kejar oleh Firaun Paham ya? Sampai Nabi Musa keluar dari apa? negerinya karena takut, takut tabi'i. Karena dia mau dibunuh. Nah, barakallahu fiik seperti itu. Kita lihat sini. Wa kama yahsul li Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahyanan min wahyil ilham dan sebagaimana yang terjadi kepada nabi kita Muhammad alaihi wasallam terkadang berupa wahyu yang ilham ini. Hadza biduni wasitah al-malak ini tanpa perantara malaikat kalau wahyu yang ilham ini. Ilnam ilhamun yulhimuhullah man syaa man yasha min ibadih yaitu suatu ilham yang Allah Taala ilhamkan kepada siapa pun yang Allah Taala kehendaki dari kalangan hambanya satu au min wara'i hijab atau diajak bicara dari balik hijab Kama hasal Musa alaihi salatu wasallam sebagaimana yang terjadi pada Musa alaihi salam, fa innallaha kallamahu biduni wasitatin lakin min wara'i hijab. Allah taala mengajak bicara Musa tanpa perantara tapi di balik hijab. Ini penting utama daripada hijab ini. Lianna Musa lam Allah azza wa jalla. Dikarenakan Musa salam tidak melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, di dunia. Paham ya? Karena termasuk pendapat ahli sunnah wal jamaah prinsip. Paham ya? Dasar pokok ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bisa dilihat kelak di akhirat. Di urusan al qiyamah sama di jannah. Orang-orang sufiah. Ya, apa pendapat mereka? Allah Ta'ala bisa dilihat di dunia. Kenapa kalau demikian? Karena mereka memiliki dua keyakinan yang rusak, parah, fatal. Apa dua keyakinan mereka? Hululiyah, ittihadiyah. Ini hati-hati. Hululiyah meyakini Allah Ta'ala berada di dalam makhluk. Ittihadiyah meyakini Allah Ta'ala menyatu dan makhluk. Paham ya? Nah barakallahu fiqh seperti itu. fil jubah illallah. Kata pembesar mereka salah satu tokoh sufinya nah barakallahu fikum mengatakan mafil jubah illallah tidak ada dalam Jubah jubahnya kecuali Allah berarti siapa yang ngaku Allah ya orangnya tadi ngaku Allah siapa kemarin namanya yang mengatakan situ siapa kemarin namanya kemarin siapa kemarin kemarin kenalkan kemarin orangnya siapa kemarin Abu Mu'ad Ibnu Arabi tanpa al kalau Ibnul Arabi ma'ruf di kalangan ahlus sunnah ya, Ibnul Arabi ini Ibnu Arabi. Ma fil jubah illallah. Tidak ada dalam jubah itu kecuali Allah. Ngaku Allah dia. Allah musta'an. Karena keyakinan yang rusak tadi itu. Kipas angin ya Allah kata mereka. Karena menyatu dengan kipas angin. Kipas angin, di dalam kipas angin ada Allah. Qul ya. Hati-hati ya. Ahlus sunnah tidak. Di dunia belum diberikan kemampuan, di akhirat na'am Mu'tazilah bagaimana Mu'tazilah? Parah juga. Enggak bisa dilihat di dunia, tidak pula di akhirat, parah juga. Ahlus sunnah yang apa? Yang sahih dalam hal ini. At-Taifatul Mansurah, al firqatul Najiyah, Ahlus Sunnati wal Jamaah. Naam. Kama dzakara Allah Ta'ala dzalik fi surat Al-A'raf, qala rabbi arini anzur ilai qala lan tarani. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf, Musa alaihissalam mengatakan wahai Rabbku tunjukkan kepada aku aku akan melihatmu. Qala lan tarani. Allah telah mengatakan kamu tidak akan bisa melihatku. kamu tidak akan bisa melihatku. Fahuwa kallamahu min wara hijab. Maka Allah Taala mengajak bicara na kalau fikum Musa dari balik hijab. Au yursil rasulan minal malaikah atau mengutus putusan dari kalangan malaikat. Berarti malaikat juga rasul ini. Eh? Malaikat juga rasul berarti. Kita katakan na'am. Malaikat juga rasul. Rasul kan terbagi menjadi berapa? Secara global dua, rasulun Basari sama rasulun malaki. Rasulun malaki, para malaikat yang paling mulia Jibril alaihissalam. Kalau rasulun Basari, siapa pertama kali rasul yang diutus untuk penduduk bumi ini? Nuh alaihissalam. Ya Nuh, anta awal Nuh awal rasulin arsalallahu ila ahli al-ard. Wahai Nuh, kamu adalah rasul pertama kali yang Allah utus untuk penduduk bumi. Dalilnya mana kalau malaikat juga rasul? Antum? Antum akh? Dalilnya mana kalau malaikat juga rasul? Naam, alhamdulillah fatiris samawati wal ard jainil malaikati rusulan gitu. Uli ajnhatin matha wa sulata wa ruba'. Syahidnya apa? Ja'il malaikat iddad yang menjadikan para malaikat itu adalah rusulan para utusan Allah taala. Yang memiliki sayap dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Bahkan ada yang memiliki sayap 600 sayap. Malaikat siapa itu? Jibril alaihissalam walahu punya ajanah memiliki 600 sayap. Jibril alaihissalam, Allah. Ila dalika al-bashar fanyuhi bi mayasha'a. ma yasha. Kemudian juga sebutan sini demikian pula manusia diberikan wahyu Allah taala dengan seizinnya sesuai dengan apa yang Allah taala kehendaki. Wahai tapi wasitul malak kalau ini dengan wasitah perantara malaikat. Faidan idzan taklimullahi imma an yakuna ilhaman. Jika demikian berarti pembicaraan Allah taala tersebut imma berupa ilham wahyu tadi itu, wa imma an yakuna takliman min warai hijab atau pembicaraan dari balik hijab Wa ima an yakuna takliman biwasitatil malak atau berbicara tapi dengan perantara malaikat. Dengan perantara malaikat. Wa amma an yukallimu an yukallimallahu jalla wa ala ahadan min khalqi fid dunya min ghairi hijab adapun Allah telah mengajak bicara seorang dari kalangan makhluknya di dunia tanpa hijab wa yarabbah wa ayan dan juga melihat Robnya dengan kepala apa? Dengan mata kepala mereka langsungan gitu fahada lam yahsul ahad. Ini enggak pernah terjadi seorang pun. Wa inna ma hadza fil akhirah lil mu'minin khassah. Ini semuanya terjadi hanya khusus untuk orang-orang mukminin. Itu pun di akhirat. Paham ya? Kalau ada orang mimpi gimana? Tadi malam ana mimpi melihat Allah taala. Kita katakan kadzab, pendusta. Ya ada. Kalau nabi masih mungkin. Ya enggak kemarin kalau nabi masih mungkin man ra'ani faqad ra'ani fil manam. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Barang siapa yang melihatku dalam mimpi, maka sungguh dia apa? telah melihatku. Kenapa? Naam, dikarenakan setan tidak bisa mencontoh atau mengikuti atau menyerupai Rasulullah SAW. Paham ya bentuknya. Jadi kalau antum lihat di mimpi kok sesuai dengan kriteria, karakter dan juga eh, barakallahu fikum sifat-sifat yang disebutkan dalam dalil Al-Qur'an Sunnah melihat Rasulullah SAW. Enggak seperti orang-orang yang mereka ngaku nabi, eh? dapat wangsit katanya tadi malam ana melihat Rasulullah di mana? Di balik gunung itu. Bagaimana ciri-cirinya? Wah, dia nyebut Rasulullah itu nah barakallahu fi pakai eh, pakai celana pantolon. Nah, berarti setan. Namanya karena ciri-cirinya Rasulullah mengharamkan, pakaian-pakaian dasarnya diharamkan. Kemudian ciri-cirinya enggak sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an Sunnah itu. Tadi malam mana mimpi ketemu Rasulullah, tapi enggak punya jenggot, bukan berarti bukan Rasulullah. Paham ya? Nah, seperti itu. Berarti kan tidak sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, itu perlu dikondisikan. Yang terakhir, wasyayat min al-ayah, inti dari ayat tersebut, annallaha atsbata li nafsihi kalam Bahwasanya Allah Taala menetapkan untuk dirinya al-kalam, berbicara. Wa annahu yukallimu man yasha' min wara'i hijab. Dan bahwasanya Allah Taala mengajak bicara siapa pun yang Allah Taala kehendaki dari dari balik hijab, au bil wahyi atau dengan wahyu au biwasitatil malak atau dengan perantara malaikat. Tiga cara. Pertama dengan apa tadi? Tiga cara tadi. Pertama dengan apa? Nah, pertama dengan apa tadi? Dengan apa? Ada tiga cara Allah Ta'ala berbicara kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki tapi dengan tiga. Tiga keadaan atau tiga kefiah tata caranya. Pertama, langsung melihat itu. Bagaimana pertama? Dengan perantara. Perantara siapa? Malaikat. Satu. Dua, dengan apa? Dari balik hijab. Tiga, wahyu. Paham ya? Itu kaifiahnya. Wallahu a'lam bishawab ini yang kita ambil. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.